Kembali kita lanjutkan uh, mengkaji kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke 64. Dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu beliau mengatakan, "Maraitu ahadan minan nasi, aku tidak pernah melihat satupun manusia asana yang lebih bagus fi hulatin hamra memakai kain berwarna merah." Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Rasulullah dan sungguh rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh dekat dengan dua pundak beliau. Ya, hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, hadis yang ke-63. Ya, dan mahalu syahidnya kenapa hadis ini diletakkan di bab ini? Karena di sini ada kata-kata fi hullatin hamra menggunakan hullah menggunakan pakaian berwarna merah. Maka ini menunjukkan bahasanya di antara pakaian Nabi adalah pakaian berwarna merah. Namun yang dimaksud dengan pakaian merah ini adalah dua kain Yaman yang dipakai untuk atasan dan bawahan yang pada kain tersebut terdapat garis-garis merah dan garis-garis hitam. Artinya merahnya bukanlah merah yang polos. Kemudian hadis selanjutnya di yang ke-65 dari Abu Rimsah dan mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi dan beliau memakai dua kain berwarna hijau. Yang dimaksud dengan ya, hadis ini di samping diatkan oleh Tirmidzi di sini di Syama'il juga diatkan oleh Tirmidzi di jami'nya demikian juga diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Yang dimaksud dengan kain berwarna hijau, hijau di sini bukan hijau yang polos hijau. Namun hijau yang bersamanya terdapat garis-garis berupa dari warna yang lain. Kenapa kok bisa disimpulkan demikian? Karena jika hijaunya adalah hijau yang murni hijau, lam yakun burdan, maka tidak disebut dengan kain burdan. Wa inna ma takunu karena yang namanya burdun itu adalah kain yang bergaris-garis. Ya, kemudian dari uh, Qailah binti Makhramah beliau mengatakan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi ashmalu dan beliau memakai ashmal semal kain yang sudah usang mulai yata ini <clears throat> yaitu mulaah yaitu kain dua kain kanata biza'faron yang keduanya itu dicelup dengan celupan yang disebut dengan za'faron atau terkena za'faron waqad nafadathu namun za'faron tersebut telah hilang warna za'faron itu telah hilang ya, eh, hadis ini disamping diatkan oleh At-Tirmidzi di Syama'il juga diatkan oleh At-Tirmidzi di Jami' Waqat waqa'a khata'un fi isnadil musannif huna sanad di sini di Samail itu mengalami kekeliruan yang bisa kita koreksi dari e, Jami' Tirmidzi karya musannif sendiri dan buku-buku hadis yang lain. Kalau di sini Tirmidzi mengatakan hadasana Abd ibn Humaid qal hadasana Afan ibn Muslim qal hadasana Abdullah ibn Hasan al-Ambari anjadataihi Tuhaibah dan Ulaibah dari Qailah binti Makhramah. Nah, maka letak kelirunya ini adalah hadasana Abdullah ibn Hasan al-Ambari an jaddataihi dari dua neneknya Duhaibah dan Ulaibah. Yang benar yang benar waswab anjaddatayih dari dua neneknya yaitu Duhaibah dan Sofiyah yang keduanya adalah putrinya Ulaibah. Qal uh, Imam Tirmidzi rahimallahu taala di Jami' Tirmidzi mengatakan sanad yang ada di Jami' Tirmidzi hadasana Abdullah ibn Hasan annahu bahasanya Abdullah bin Hasan ini mendapatkan berita dari dua neneknya yaitu Sofiyah binti Ulaibah dan Duhaibah binti Ulaibah. Yang keduanya bercerita kalau mendapatkan hadis dari Qailah binti Makhramah. Ya, wa fil hadis kisatun tawilah <clears throat> dan hadis ini memiliki kisah yang panjang. Penjelasannya Nabi memakai asmal, asmal jamak dari samal. Semisal asbab jamak dari sabab. Asmal artinya atsawab al-khaliq, kain yang sudah usang. Mulayatain adalah bentuk dua dari mulayah. Mulayah adalah bentuk tazghir dari mula'ah. Wahia dan mula'ah tutlak digunakan, diberikan ala kulli thawbin dalam pengertian semua kain la ba'duhu ila ba'din bi khaitin yang sebagiannya tidak digabungkan dengan yang lain dengan jahitan. Balkuluhu nasjun wahidun namun cuma satu tenunan. Kata demikian disebutkan dalam kitab Al-Qamus al muhiq karya Fairuz Al-Abadi. <clears throat> Maka mula'ah ya artinya satu kain panjang. Dua mula'ah ya ini dua kain panjang, satu untuk rida dan satu untuk izar. Nakanata faron artinya duhinata diberi minyak dengan faron diolesi zakfaron. Namun kot suhu, artinya nafadat al-asmalu kain yang sudah usang tersebut nafadat menghilangkan warna faron sehingga tidaklah tersisa bagi si za'faron kecuali eh, sisa yang sedikit. Eh, dan perlu diketahui bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki memakai kain yang kain tersebut dilumuri oleh za'faron atau waras eh, nama tumbuhan dan nama uh, wangian Nah, apakah ini bertentangan adanya larangan laki-laki memakai kain terkena za'faron dengan hadis ini? Nabi pakai kain yang ada za'faronnya. Jawabannya tidak bertentangan. Kenapa? Falam makanat al-asmaluhu naqad nafadat za'faron eh, hatta lam yabqa lahu ila atharun yasirun labisahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kain usang ini telah menghilangkan, keusangannya telah menghilangkan za'faron yang ada sehingga tidak tersisa kecuali bekas yang sedikit. Nah ketika itu Nabi berkenan memakainya. Maka ini tidak bertentangan dengan hadis larangan laki-laki memakai kain yang terkena za'faron. Dan dalam ayat ini terdapat kisah yang panjang yang sebagiannya akan datang insya Allah Ta'ala. Waqat hadal kisah dan kisah ini telah diriatkan secara lengkap. Ya, Bitamam ya lengkap dengan panjangnya oleh sebagian ulama. Di antaranya riat lengkapnya ada dalam riat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dan dalam kisah yang berkenaan dengan di sini terdapat banyak faedah walataif dan hal-hal yang menarik yang luar biasa. Kemudian hadis yang selanjutnya hadis yang ke-67 dari Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alaikum bil bayadi minat hendaklah kalian memakai kain berwarna putih hendaklah itu dipakai oleh orang-orang yang hidup di antara orang-orang yang masih hidup di antara kalian dan gunakanlah kain putih tersebut untuk kain kafan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena kain berwarna putih itu termasuk pakaian kalian yang terbaik. Penjelasannya. <clears throat> Eh, alaikum bil bayadi minat artinya hendaklah kalian komitmen dengan kain berwarna putih dan antusias memakai kain berwarna putih. Maka dalam kalimat ini terdapat motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hasuhu dan hasungan dari Nabi untuk memakai kain berwarna putih dan pakaian yang berwarna putih afdalu min khairihi minal alwan lebih utama lebih afdal dibandingkan warna-warna yang lain. Baik yang polos ataupun yang bercorak atau bergaris-garis. Dan di antara sebab unggulnya kain berwarna putih dibandingkan kain-kain yang lain nanti akan ada sebabnya di hadis berikutnya di hadis selanjutnya hadis yang ke-68 di sana Nabi mengatakan fa innaha bahasanya kain yang berwarna putih itu athar lebih bersih wa atyab dan lebih wangi kemudian elias elial bisha ahya hukum dan seterusnya ini adalah motivasi bagi orang-orang yang masih hidup untuk memakai kain berwarna putih wa dan Nabi memberi motivasi agar ya, orang orang yang telah meninggal orang yang meninggal dunia dikafani pakai kain berwarna putih. Dan Nabi kabarkan bahasanya kain berwarna putih itu adalah min khairi siyabina. Adalah termasuk pakaian kita yang terbaik. Yeah. Hal yang unik yang patut untuk kita perhatikan, kenapa hadis ini dimasukkan di bab ini? Bab ini menceritakan tentang pakaian yang Nabi pakai. Berarti kan harusnya menceritakan perbuatan Nabi. Kenapa dihadirkan eh, sabda Nabi? Karena babnya bab menceritakan tentang perbuatan Nabi. Eh, kenapa di sini dihadirkan kauli, eh, kaulihi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi? Apa hubungan eh, judul bab atau kemudian judul bab dengan keberadaan hadis ini? Jawabannya adalah di paragraf berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk memakai kain berwarna putih. Yufidu annahu kana yalbasu dzalika. Maka itu menunjukkan kalau Nabi memakai kain berwarna putih. Ya, menunjukkan kalau Nabi itu memakai kain berwarna putih. Wahada wajuh syahid dan ini adalah alasan dibawakannya hadis ini diterjemah di judul bab di sini. Dan lebih tegasnya sebenarnya terdapat dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dhar radallahu anhu beliau mengatakan aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abiyadu dalam keadaan Nabi memakai kain berwarna putih Ya, maka hadis ini diletakkan di bab ini dikarenakan ya, Imam Tirmidzi berkeyakinan bahwasannya Nabi bukan hanya memotivasi, menyemangati, ngompor-ngompori orang untuk memakai kain putih, namun Nabi tidak pernah pakai kain berwarna putih. Ya, maka diletakkannya hadis ini di bab ini dengan asumsi Nabi adalah seorang yang pertama kali mengamalkan ya, motivasi yang beliau sampaikan, hal yang ya, beliau sampaikan. Beliau menyemangati sahabat untuk memakai pakaian berwarna putih, maka ini menunjukkan bahasanya beliau juga suka berpakaian dengan warna putih. Dan pakaian berwarna putih itu tadi disampaikan satu hal yang dianjurkan sebagai kain kafan. Namun ini hukumnya anjuran, mustahab, dan bukan sebuah kewajiban. Maka dianjurkan kain kafan berwarna putih. Namun seandainya kain kafan tidak berwarna putih, ya, berwarna hijau atau yang lainnya, biru ataukah batik atau yang lainnya, biar lebih menusantara. Nah, nah, maka secara hukum tidak mengapa. Ini secara hukum tidak mengapa karena ya, pilihan warna putih itu adalah uh, babnya adalah bab istihbab, bab anjuran dan bukan sebuah kewajiban. Ya, kemudian hadis selanjutnya dari Maimun ibn Abi Syabib dari Samurah bin Jundub. Dia mengatakan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah warna put, kain warna putih. Fainnahu atahar wa atiyab karena dia lebih bersih dan lebih wangi. Wakafinu fiha mautakum dan gunakan itu sebagai kain kafan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Hadis ini disamping diatkan oleh Tirmidzi di Sama'il juga diriatkan oleh Al-Musanib yaitu Tirmidzi sendiri di jami'nya. Di jami' At-Tirmidzi. Yeah. E, penjelasannya dalam hadis ini terdapat al-hathu motivasi dorongan untuk memakai kain berwarna putih seperti hadis sebelumnya. Cuma di sini terdapat faedah alasan kenapa kain berwarna putih lebih diunggulkan daripada warna yang lain. Nabi katakan alasannya fa fa'nya adalah fa taklil yang menunjukkan alasan Fa'innaha karena sehingga faknya terjemahnya itu karena ya, karena dia fak taklil bukan maka terjemahnya bukan maka tapi karena fa'innaha karena kain berwarna putih itu atahar wa atyab lebih bersih dan lebih wangi. Maka kain berwarna putih itu mengandung dua hal ini yaitu bersih dan yang kedua adalah wangi. Fahiyah maka kan berwarna putih itu tamtazu memiliki keunggulan. Indama tuhusalu ketika dicuci dengan uh, baunya yang wangi dan bersihnya serta kelihatan jernihnya. Wa idha wujida fiha dia dikatakan lebih bersih dibandingkan kain-kain yang lain. Kenapa? Idza wujida fiha syai'un minal wasakhi jika dijumpai pada kain berwarna putih itu sedikit saja kotoran, dohara mubasarotan langsung kelihatan. Langsung kelihatan sehingga bisa dikasih tindakan, segera dibersihkan. Sehingga dia lebih bersih daripada yang lain. Lain hanya dengan kain-kain yang warnanya yang lain. Fa'innaha maka kain-kain yang lain boleh jadi kotor dan tidak kelihatan kalau kotor. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kain berwarna putih tuna ghairihi. Eh, eh, Nabi memilih dan menyebut kain berwarna putih bukan warna yang lain dalam doa beliau yaitu dalam doa istiftah eh, Nabi menyampaikan Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Kalau kain putih dibersihkan dari kotoran, betul-betul bersih dan eh, kotoran betul-betul hilang. Oleh karena itu orang-orang yang malas nyuci itu diantara strategi, strategi dan kiatnya adalah menyukai Eh, warna-warna yang cenderung gelap. Karena nanti kalau ada kotoran tidak terlihat. Dan Nabi menyukai warna yang putih sebaliknya. Supaya jika ada kotoran cepat terlihat, cepat terdeteksi, segera bisa dieksekusi, segera bisa ditindaklanjuti, dibersihkan. Ya, konsekuensinya harus rajin nyuci. Ya. Malas nyuci, ya jangan warna putih. Kemudian dari Sofia binti Syaibah dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu pagi keluar dari rumah wa alaihi mirton ya, dan beliau memakai mirton ya, memakai kain ya, min sya'rin aswad dari sya'rin dari kulit aswad yang kainnya berwarna hitam. Di catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh Tirmidzi di Jami' Tirmidzi, demikian juga dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dalam sahih Muslim redaksinya ada dijumpai kalimat mirtun murahhalun. Kain yang di sana ada gambar rohalnya gambar pelana unta. Kata Nawawi ketika menjelaskan Sahih Muslim, wa amma qauluhu murahalun adapun murahal raknya di fathah, haknya juga di fathah dan inilah yang benar sebagaimana yang dilihatkan oleh jumhur ulama hadis dan harokat yang diberikan oleh al-mutqinun oleh orang-orang yang hafalannya tokcer nah, al-qadi Ya, mungkin ayat menceritakan bahasanya sebagian ulama hadis meriwayatkan dan membaca hadis ini pakai jim sehingga bukan murahalun namun jalun Nah, kalau jalun berarti artinya alaihi suaru rijali di kain tersebut ada gambar orang. Maka yang benar adalah redaksi yang pertama yang merupakan cara baca jumhur muhadithin. Mirton halun bukan mirton murajjalun. Ya, wa maknahu sehingga maknanya adalah alai suratu rihalil ibili. Di kain tersebut terdapat gambar. Gambarnya adalah gambar pelana onta. Dan gambar pelana onta tentu tidak mengapa. Lain halnya dengan gambar orang. Wa inna yahrumu yang haram itu kalau dalam pakaian itu terdapat gambar hewan. Kalau Al-Khattabi, Al-Khattabi al syafii beliau madhabnya Syafi'i mengatakan al-murhal alladhi fihi khututun. Bahasanya ya murhal itu adalah kain yang ada garis-garisnya. Penjelasannya, data ghodatin, ghoda artinya pagi-pagi buta. Wa alaihi mirtun min sya'rin aswada, mirtun artinya kisa'un tawilun wasi'un. Adalah satu kain, segi empat panjang, tawilun yang panjang, wasi'un yang luas, yang bisa dipakai untuk bersarung. Yang menjadi mahalu syahid eh, bahasanya di antara warna pakaian Nabi itu hitam. Maka Nabi memakai kain kain merah, kain putih, kain hijau, kain hitam. Maka Nabi punya banyak pilihan warna kain. Kemudian dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah dari ayahnya Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi, sehingga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam eh, pernah memakai jubah Romawi yang sempit dua lengan, yang sempit dua lengan bajunya. Hadis ini juga diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan diatkan oleh Al-Musannib yaitu At-Tirmidzi di jami'nya. Maka eh, Imam Tirmidzi rahimallahu taala menutup judul bab ini dengan hadis al murrah bin Syu'bah radhiallahu anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah rumia nisbatan ila Rom penisbatan kepada Romawi ya, ya dinisbatkan kepada Romawi berarti karena dia adalah kain yang diimpor dari Romawi dan Romawi adalah negeri negara Nasrani maka hadis ini dalil bolehnya orang uh, yang memakai kain yang diproduksi oleh orang kafir. Baik kafir ahli kitab, demikian juga yang lain. Wal jubah dan jubah adalah nau'un nalibas bas adalah satu jenis kain yulbasu fauqal komis yang dipakai setelah orangnya memakai komis. Kemudian dari kotal kumain sempit dua lengan bajunya. Kum itu adalah tempat untuk memasukkan tangan di pakaian. Wabihada maka dengan hadis ini maka penulis yaitu Imam Tirmidzi rahimallahu taala anha menyelesaikan eh, hadis-hadis uh, yang berkenaan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayulahadu bisa dilihat dari judul bab dan dari sela-sela hadis-hadis yang beragam alati sakoha yang dibawakan oleh penulis rahimallahu taala kita jumpai pelajaran tanawwu libasin nabi variatifnya pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian Nabi bukan hanya izar dan rida Nabi pakai izar dan rida dan itu pakaian yang paling familiar di masa Nabi. Paling memasarakat di masyarakatnya Nabi. Nabi juga memakai kisah, kain segi empat panjang, memakai komis, dan macam-macam pakaian yang lain. Wahada mimma yubayinu, maka realita ini di antara perkara yang menjelaskan bahasanya annal amra filibasi wasi'un. Bahasanya perkara model pakaian itu longgar dan hukum asal pakaian adalah halal selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu haram semacam jika untuk laki-laki ayakuna saubu misalnya pakaian untuk laki-laki itu musbil menjulur di bawah mata kaki atau pakaiannya adalah pakaian yang terik dan aneh-aneh alias pakaian suhra atau terbuat dari sutra polos dari sutra karena kalau bercampur maka bisa diperbolehkan asalkan non sutranya lebih banyak daripada sutra dan sutra yang haram adalah sutra alami ya, yang diproduksi oleh ulat sutra adapun uh, sutra sintetis maka hukum memakainya dipakai oleh laki-laki hukumnya makruh di antara alasannya adalah supaya orang tidak berburuk sangka kepada dirinya. Orang yang faham sutra, oh ini sutra. Ya, padahal itu bukan sutra alami namun sutra sintetis. Oleh karena itu seandainya mau dipakai, maka kata Syekh Zamin di Sarah Riyadhus Salihin, yakni e, sutra sintetis tadi dipakai sebagai daleman. Sehingga kemudian ditutup dengan dia kaos oblongnya sutra sintetis. Ah. Ah, setelah itu baru pakai hem sehingga nggak kelihatan orang tidak berburuk sangka kepadanya karena alasan makrohnya ah, sutra sintetis pertimbangannya adalah untuk menghindari buruk sangka manusia. Sehingga kalau buruk sangka bisa ditutupi dengan itu cuma jadi pakaian daleman ya maka berarti tidak mengapa atau muasfar ya maka di antara pakaian yang haram untuk laki-laki muasfar ya yaitu yang di e, diwenter dikasih warna dengan satu tumbuhan namanya usfur yang menghasilkan warna merah menyala polos maka muasfar artinya merah polos Ta'ayakuna sauban atau karena pakaian tersebut mengandung mengandung unsur serupa dengan orang kafir karena itu adalah model pakaian khas orang kafir. Maka ini semua adalah pakaian-pakaian yang hukumnya haram. E, namun e, yang tepat untuk e, suhroh pakaian e, nyentrik dan aneh-aneh, maka pada dasarnya hukumnya makro. sebagaimana kata para fukoha dan bisa e, dan bisa jadi haram jika memang nyentrik itu sengaja dicari-cari e, karena dia ingin berbangga, e, bersombong, gaya dengan pakaian nyentriknya dan anehnya. Maka jika itu pakai nyentrik untuk, untuk tujuan kesombongan, bergaya di depan orang, e, maka hukumnya haram. Jika tidak, maka hukumnya makruh. Wa amma malam yunha anhu fi syar'i adapun model-model pakaian yang tidak dilarang oleh syariat. Fal aslu fi al hillu maka hukum asalnya adalah halal sebagaimana firman Allah taala Kol katakanlah man harrama zinatallah siapakah yang berani mengharamkan zina Allah. Ya, zina pakaian perhiasan atau hal-hal perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Maka di antara zina adalah pakaian-pakaian yang bagus. Di antara zina adalah emas, perak, dan yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya hukum asal pakai emas, perak, dan yang lain. Hukum asalnya boleh kecuali terdapat dalil yang melarang dan terdapat dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang laki-laki pakai cincin emas dan yang lain. Namun kalau hukum asalnya ayat ini, bahasanya Allah itu hukumnya halal. Karena itu adalah akhoja, akhoja ibadihi. Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Wattaibati menarizq. Dan ya, siapakah yang berani mengharamkan rizki yaitu makanan atau yang enak-enak yang Allah keluarkan untuk hambanya maka uh, maka ini dalil bahasanya hukum asal makanan yang tayyib bahasanya makanan yang tayyib satu hal yang halal maka ini sanggahan terhadap orang yang berlebih-lebihan dalam zuhud kemudian takalluf dan pura-pura dalam zuhud kemudian eh, dengan mengharamkan untuk dirinya makan makanan yang tayyib ya. mengharamkan dirinya untuk makan daging atau makanan-makanan yang enak yang lain dan dianggap itu sebagai kezuhudan maka ini satu hal zuhud yang tidak benar maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari Orang yang mengharamkan pakaian, makanan, dan minuman yang Allah keluarkan itu semua untuk hamba-hambanya sebagai nikmat dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Fadalla maka ini menunjukkan bahasanya hukum asal dari makanan, minuman, dan pakaian adalah mubah. Hatta ya'tiya minasyari sampai terdapat dari syariat mayadul ala tahrimi. Yang menunjukkan kalau itu haram. Wadakala fi hadal asli dan termasuk dalam hukum asal ini yaitu hukum asal pakaian itu halal itu bukannya dari sisi model namun jami' ma tuttakhudhu minhul aqisah bahan baku namun juga mencakup bahan baku hukum asal semua bahan baku pakaian itu halal mau itu dari ya, dari kapas mau dari ini, mau dari plastik, mau dari ini, mau dari mau dari kulit, mau dari yang lainnya, hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya mubah. Maka termasuk dalam hukum asal pakaian itu mubah, jami semua bahan baku yang dibuat darinya al-aqisah kain. Min ayu nau'in kana bahan baku apapun hukum asalnya boleh. Fahuwa mubahun bahan baku manapun pada dasarnya adalah mubah. Karena syariat tidaklah mengharamkan kecuali bahan baku bahan baku tertentu semacam sutra bagi laki-laki kemudian kulit binatang buas ya, ya, yang tarji ila daf'id darar yang inti dan kenapa sejumlah bahan baku itu tidak boleh dipakai? Intinya adalah dafi ad-darar mencegah bahaya dan menjaga hamba fitni himba ma'asyihim berkenaan dengan masalah agama dan penghidupan duniawi mereka. Kemudian uh, bab yang kesembilan adalah bab maja'a fi aisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bab tentang penghidupan yaitu makanan yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka At-Tirmidzi rahimahullah taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan bagaimanakah penghidupan dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan kehidupan di sini adalah makanan wa dan makanan wal dan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seseorang. Dan eh, Tirmidhi membawakan dalam judul bab ini dua hadis. Wasoi itu at-tarjamah dan Tirmidhi akan mengulangi judul bab yang sama lahikon di belakang mutawasi'an dengan lebih luas dalam menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengannya yaitu tepatnya nanti ada di bab ke-52 dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan aisu wa ta'amuhu wa khidauhu kutan. Maka uh, adalah penghidupan Nabi yaitu makanan Nabi dan asupan Nabi itu cuma makanan pokok. Tidak ada uh, apa kemudian campuran-campuran yang lain ini itu ini itu ya, sehingga uh, makanan Nabi itu cenderung Eh, makanan yang tidak merokap, e, makanan yang e, tidak kemudian e, tumpuk macam-macam dalam perut, ada ini, ada ini, ada itu. Nah, gitu. ya. Dan kata Ibnul Qayyim di antara sebab, di antara faktor yang bikin e, banyak penyakit dalam badan itu adalah makanan merokap. Ini makanan yang macam-macam, ada yang pedas, habis itu manis, habis itu apa, habis itu ini, wah itu kemudian masuk semua jadi satu. Makanan <clears throat> radian bidhalik. Ya, jadi makanan Nabi cenderung makanan kut saja, makanan pokok saja. Makanannya makanan sederhana, nggak aneh-aneh, nggak warna-warni jadi satu, namun satu warna, satu macam, satu jenis. Maka radian bidalik dan Nabi ridho dengan keadaan demikian. Dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allah marzuk alam Muhammadin kutan. Ya, ya Allah berikanlah ke, berikanlah rezeki untuk keluarganya Muhammad kutan makanan pokok saja. Kut itu adalah mayasudu aramqa minal mat'am itu makanan yang menyambung hidup itu makanan pokok. Bahkan lalu minat dunia dan Nabi itu mempersedikit dunia dan merasa cukup minat dari dunia bil bulghah dengan yang bekal yang sedikit. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini kita lanjutkan ba'da isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rudawana anil rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Di sesi yang kedua ini kita akan baca Eh, sanad hadis di bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang pertama hadis Ummu Salamah Ya, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qal hadasana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah. Ya, Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qal hadasana Al-Fadl bin Musa As-Sinani dia adalah As-Sinani, nisbah ke Sinan, satu kampung di daerah Marwa. Kemudian, dan Abu Tumailah. Nama aslinya adalah Yahya. Ibn Wadih Al-Marusi Al-Ansari. Dan Zaid Ibn Hubab. Zaid ibn Hubab Abul Hasan Al-Ulqi Al-Khurasani. Keduanya dari Abdul Mu'min Ibn Khalid Al-Hanafi Al-Maruzi, Qadi daerah Marwa. Dari Abdullah ibn Buraida Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun. Ummu Salamah, nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ibn Mughirah Al-Makhzumiyah. <clears throat> Min Asrafi Quraisy beliau termasuk uh, tokoh ya, orang-orang mulia di kalangan Quraisy aslamat Kodiman, masuk Islam sejak lama, berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Kemudian berhijrah ke Madinah, kemudian Abu Salamah meninggal dunia di Madinah, kemudian uh, beliau dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada awalnya beliau menolak lamaran Nabi dengan mengatakan aku adalah wanita pencemburu dan aku adalah seorang yang punya banyak anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, terkena dengan cemburu, maka ah, aku akan berdoa minta pada Allah agar ya, mengurangi kadar cemburumu. Nah, kemudian masalah anak semoga e, Allah Subhanahu Wa Taala mencukupinya. Akhirnya kemudian beliau menerima lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua juga hadis Ummu Salamah. Hadasana Ali bin Hujr min eh, hujir e, e, haknya di doma kalau ya, hadasana sana e, Al-Fadl bin Musa dari Abdul Mu'min bin Khalid Al-Hanafi Qadim Marwa dari Abdullah ibn Buraidah dari Ummi Salama kemudian hadis yang ketiga juga hadis Ummu Salamah At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala hadasana Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah <clears throat> maka Ziyad ibn Ayyub At-Tusi al-Baghdadi <clears throat> hadasan Abu Tumailah dari Abdul Mu'min bin Khalid dari Abdullah ibn Buraidah dari ibunya dari Ummi Salamah. Ya, misalnya mengatakan bahasanya pakaian yang Nabi sukai adalah pamis. Kata Az-Zain al-Iraqi al hafidh al-Iraqi ketika membaca di sini fihi nadbu lubsil qamis. Di sini terdapat anjuran memakai komis dan itu adalah pakaian yang Nabi sukai. Alasannya lima fihim dan mazidi satri karena dia lebih maksimal dalam menutup badan. Karena yang namanya komis itu meliputi badan dengan kain berjahit. Lain hanya dengan ridak dan izar yang e, jika mau meliputi badan dengan ridak dan izar maka perlu diikat, perlu di, dipegangi, ya, yang terkadang orang itu lalai, ya, orang yang memakai ridak dan izak itu lalai sehingga uh, akhirnya copot, akhirnya jatuh, akhirnya lepas. Sedangkan komis maka aman dari kasus semacam ini. Kemudian <clears throat> hadis selanjutnya dari Asma binti Yazid Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjat As-Sawab Al-Basri Ya, hadasana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj itu Asaf Al-Basri Qala hadasana Mu'ad ibn Hisham, qala hadasani Abi an Budail. Budail itu Budail ibn Maisarah al Uqayli dari Syahar ibn Haushab dari Asma binti Yazid. Tirmidzi mengatakan hadasana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjaj ya, As-Sawaf, qala hadasana Mu'ad ibn Hisham. Ya. Eh, Swab ibn Hisham ini Eh, digelar Al-Basri dan beliau disebut dengan Al-Dastuwai. Yeah. Mu'ad bin Hisham ini disebut juga dengan uh, eh, uh, eh, Mu'az ibn Hisham Al-Basri al dastuwai Dastuwai itu adalah nama tempat. <clears throat> Dan beliau disebut Dastuwai karena beliau pedagang kain. Ya. Yeah. Yeah. Eh, Watawatan ila thiyabin tujlabu min tilal bilad kama hiya fi hisyam fa inna kana yabi'u thiyab adustu wa iyah fanusiba ilaiha maka uh, beliau ini <coughs> Hisham bin Abdullah dari Mu'ad ibn Hisham qal hadasani abi uh, ayahku menceritakan kepadaku ayahnya adalah Hisham bin Abdullah disebut dengan Al-Dastuwai. Beliau Dastuwai dan Dastuwai itu nama tempat karena beliau adalah pedagang kain yang diimpor yang kulaannya dari daerah Dustua. dari Budail yang namanya Muhammad ibn Maisarah. Kemudian Al-Ukaili. An Syahar ibn Haushab dari bekas tuannya eh, Syar ibn Hausyab eh, Asyami al-Asyami eh, al-Ash'ari suku Ash'ari dari bekas tuannya yaitu Asma binti Yazid al-Ansari as-Sahabiyah seorang Sahabiyah ada seorang Sahabiyah namanya Asma binti Yazid di antara hal yang menarik berkenaan dengan Asma binti Yazid Asma binti Yazid ini kotalat yauma yarmuk tis'atan bi khashbatin. Beliau hadir di saat perang Yarmuk ya, di masa ya, perang Yarmuk ya, masa Abu Bakar atau masa Umar ya, mungkin masa Abu Bakar uh, perang dengan Romawi dan ketika itu beliau membunuh sembilan orang dengan memakai kayu. Waqatalat itu jamaah minar Rom dan beliau juga menghabisi juga sejumlah orang Romawi. Ya, perempuan gagah perkasa. <laughs> Nah, itu Asma binti Yazid. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Muawiyah bin Qurrah At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraith kal hadasana Abu Nuaim kal hadasana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Kusyair dari Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya maka hadasana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraith kal akhbarana Abu Nuaim kal akhbarana Zuhair dari Urwah ibn Abdullah ibn Kusyair dari Muawiyah ibn Qurra karena amilan aliman beliau seorang ulama yang mengamalkan ilmunya thiqatun sabatun dari ayahnya ayahnya adalah Qurrah bin Iyas Qurrah bin Iyas ya Ibn Hilal al-Muzani seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau ini Qurrah bin Iyas datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama satu rombongan dari eh, Muzayyana, uh, Muzayyanah. Muzayyanah, bacanya berarti Muzayyana, Ada satu kabilah dari suku besar Mudar dan Muzayyana aslinya adalah nama perempuan. Kemudian ketika itu Nabi melepaskan uh, kancing komisnya dan aku yaitu Qurrah ibn Iyas memasukkan tanganku ke uh, kejaib, kekerah baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyentuh khotam anubuah. Ya, maka di, di sini sampaikan di antara faedah hadis ini, di sini bolehnya memakai komis, bolehnya ada kancing baju di komis, boleh melepasnya melepaskan kantong uh, uh, melepasnya melepaskan kancing baju bolehnya memiliki kerah baju yang longgar sampai tangan bisa dimasukkan ke dalamnya. Menunjukkan ketawaduan betapa sempurna ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Anas bin Malik Hadis dari Anas bin Malik, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, Hadasana Abad ibn Humaid, Kal hadasana Muhammad ibn Fadl, Kal hadasana Hamad ibn Salamah, dari An Habib ibn Syahid, Anil Hasan, An Anas ibn Malik, radallahu anhu. Maka hadasana Abad ibn Humaid, uh, <clears throat> yang Humaid ini adalah uh, Abdul Humaid ibn Bahar. Kalau hadasana Muhammad ibn Fadl Abu Nu'man al Hafid Al-Mashur, pakar hadis yang terkenal. Akhbarana Ahmad ibn Salamah an Habib ibn Syahid Al-Asdi Al-Basri tabi'in kecil. Ya, tabi'in kecil artinya tabi'in yang tidak banyak ketemu sahabat dari Al-Hasan Al-Basri dari Anas bin Malik Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah eh, dan beliau eh, yaktami uh, eh, yatakiu bersandaran karena lemahnya fisik beliau disebabkan sakit. Bersandar pada bertumpu pada Usamah. Usamah bin Zaid, uh, Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid ibn Syarahbil Al-Qudai Al-Kalbi, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak bekas budak Nabi dengan juga anak bekas budak perempuannya Nabi. Karena ibunya Usamah ini adalah Ummu Aiman. Ya, ibunya Usamah ini namanya adalah Usama bin Zaid ini dia anaknya Zaid ibn Harithah sedangkan ibunya namanya Ummu Aiman Ummu Aiman ini nama aslinya adalah Barokah Al-Habsyiyah. Dan Usama bin Zaid ini adalah Hibbun Nabi, Ibn uh, Hibbin Nabi. Adalah seorang yang dicintai oleh Nabi, anak dari seorang yang dicintai oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya sebagai panglima perang, memimpin pasukan yang di dalamnya ada Umar yang umur Umar ketika yang dan umur Usamah ketika itu kurang dari 20 tahun di akhir wafatnya eh, di akhir-akhir hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dunia tahun 54 Hijriah dalam usia 75 tahun meninggal di kota Madinah. Ya, kemudian uh, di hadis Anas ini ada kisah <coughs> ada kisah Yahya ibn Ma'in antara Abad ibn uh, Abd bin Humaid mengatakan kalau Muhammad bin Fadl sa'alani Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in al-Madani al-Baghdadi ya, beliau kata Babiyadi al-Fa'al fi hadisin menulis dengan tangannya sendiri satu juta hadis. Makalah Ahmad fi haqi Imam Ahmad berkata tentang Yahya bin Ma'in as-sama' min Yahya sifaun lima fi sudur. Ya, mendengar pengajiannya Yahya bin Ma'in itu bisa menyembuhkan penyakit yang ada di hati. Nah. Ya, kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke ketujuh hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri At-Tirmidzi Rahimullah taala mengatakan Hadasana Suwaid ibn Nasr, kal hadasana Abdullah ibn Mubarak, eh, an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi, an Abi Nadrah, an Abi Sa'id al-Khudri, radallahu anhu. <coughs> Maka ada dua sanat. Yeah. Dari Sa'id ibn Iyas uh, eh, al-Jurairi, ahdu thiqat al-asbat kharajalahu jama'ah di hadisnya dipakai oleh uh, kutubu sitah dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id al-Khudri di sana Nabi uh, Abu Sa'id al-Khudri mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memakai pakaian yang baru samahu bismihi maka beliau menyebut nama pakaian tersebut Baik itu adalah sorban, komis, rida atau yang lain. Yang dimaksud dengan menyebut namanya biayakula, rozakon ya Allahu hadil imamah. Nabi mengatakan, ya, Allah memberikan rezeki kepadaku sehingga aku punya sorban baru atau aku punya ya, kain baru dan seterusnya. Fal idharun ni'mah walhamdi alaiha dan yang maksud dari penyebutan ini adalah untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang Nabi ajarkan uh, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi As'aluka khairahu ya Allah aku meminta kepadamu kebaikan kain ini. Apa yang dimaksud dengan kebaikan kain ini? Kebaikan kain ini maknanya adalah baka'uhu, awetnya kain ini. Wanaka'uhu dan bersihnya kain ini. Dan dia dipakai untuk ya, memenuhi kebutuhan darurat dan kebutuhan dan dipakai bukan untuk kebutuhan bukan untuk berbangga-bangga dan bersombong-sombong. Dan kebaikan tujuan dibuatnya pakaian ini Iya. Suni alahu aili ajlihi min khairin kebaikan yang kain itu dibuat karena tujuan tersebut. Contoh kebaikannya adalah halalnya wataqawi bihi ala to'ah. Kemudian kain tersebut digunakan untuk e, menguatkan badan, ya, untuk melakukan ketaatan. Dan baiknya niat orang yang membuatnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan kain ini dan kejelekan ya, maksud dibuatnya kain ini. Maknanya kebalikan dari yang telah disebutkan. Nah, kemudian Hadis selanjutnya masih dari uh, hadis Abu Sa'id Al-Khudri Hadasana Hisham bin Yunus ibn Wa'il, An-Nahli al-Kufi, Al-Lu'lu'i, Thiqatun, Al hadasana Al-Qasim ibn Malik Al-Muzani Al-Kufi. al Syekhan dipakai oleh beredar Muslim dari Al-Jurairi, dari Abi Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis selanjutnya hadis dari Anas bin Malik At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadisana Muhammad ibn Bashar, kal hadisana Mu'ad ibn Hisham, kal hadisani Abi ya, an Qatada an Anas bin Malik. Ya, Muhammad ibn Bashar yaitu Bundar kalau sana, Hanad ibn Hisham. Tidak ada keterangannya. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Mahmud ibn Ghailan, wal hadasana Abdul Razak, wal hadasana Sufyan, an Aun ibn Abi Juhaifah dari ayahnya berarti Abu Juhaifah. Ya, tentang uh, akhbaruna Sufyan, Sufyan di sini ada yang mengatakan Sufyan Sauri, ada yang mengatakan Sufyan bin Uyainah. Dari Aun e, Ibn Abi Juhaifah. An Abihi dari ayahnya Abu Juhaifah As-Sahabi Al-Masur, seorang sahabat yang terkenal. Nah, kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Al-Bara. Atau sebelumnya berkenaan dengan hadis Abu Juhaifah tentang kain berwarna hitam. Maka Sufyan mengatakan, aku berpendapat bahasanya itu adalah kain uh, habirah Ya. Kain hibarah. Kain tersebut adalah kain hibarah. Kalau di sini dikatakan <coughs> Demikian yang disampaikan oleh Sufyan itu kain hibarah artinya kain yang bergaris-garis bukan merah murni. Demikian dikatakan Sufyan karena pendapat atau madhabnya Sufyan Atsauri adalah Hurmatul Ahmar al-Bahti al-Khalis. Ya, haramnya memakai kain yang merah yang polos. Eh, dan ini sebagaimana pendapat Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, Ghalata man salahlah orang yang menganggap bahwasanya itu adalah kain merah murni. Ini adalah kain yang berwarna merah namun yang dimaksud dengan hullah humra itu adalah kain Yaman yang bergaris-garis merah dicampur hitam. Karena merah yang murni itu dilarang oleh Nabi dengan larangan yang keras. Maka bagaimana mungkin uh, bahasanya pakai fayudhu nabi Nabi maka bagaimanakah bisa kita sangka Nabi memakai kain yang berwarna merah murni. Dan namun penulis buku ini Mawahib Muhammadiyah adalah seorang yang bermadhab syafi'i dan syafi'i membolehkan kain syafi'iyah membolehkan kain berwarna merah. Maka perkataan Ibnul Qayyim disanggah dengan mengatakan bahwa golat. Perkataan Ibnul Qayyim ini keliru. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan keliru orang yang menyangka kalau itu kain murni. Ditanggapi oleh syafi'iyah yang membolehkan kain merah untuk laki-laki. Ibnul Qayyim keliru. Nah jumlatu uh, eh, al-hulati alama zakarahu karena hulah dengan pengertian yang disebutkan oleh Qayyim itu semata-mata klaim. Kemudian larangan memakai kain yang diwarnai dengan za'faron ya, yang masukkan warna merah nah, itu karena serupa dengan perempuan bukan karena merahnya. Sehingga kalau pakai sudut pandang Syafi'iyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian merah dan murni merah murni. Padahal Nabi melarangnya untuk menunjukkan bolehnya. Sehingga larangan pakai kain berwarna merah itu litanzi makroh yang murni makroh. Bukan eh, bukan haram. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya e, pakai pakaian berwarna merah polos itu ya, menurut penulis Mawahid Muhammadiyah ya, hukumnya makro gabungan antara Nabi melarang pakaian berwarna merah ditambah realitanya Nabi pakai pakaian berwarna merah maka dikompromikan dengan itu hukumnya makro ada juga kompromi yang ditawarkan oleh Ibnul Qayyim itu merahnya adalah merah yang tidak polos. Mengikuti madhabnya Sufyan Thawri atau Sufyan bin Uyainah. <coughs> Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Al-Bara. Al-Bukhari eh, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ali ibn Khashram qala hadasana Isa ibn Yunus an Israel an Abi Ishaq an Al-Bara ibn Azib radallahu anhu Ali ibn Khashram bacanya seperti Ja'far Al-Maruzi Al-Hafid Dasana Isa ibn Yunus Ibn Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Hamdani Al-Kufi Thiqatun Ma'munun Dia anaknya Abu Ishaq As-Sabi'i Dari Israel bin Yusuf Israel bin Yusuf ini saudaranya Isa di atas. Wakana akbar minhu. Dan ini adalah kakaknya. Ini maka ada Isa bin Yusuf, ada Israfil bin Yusuf. Israel eh, bin Yusuf itu kakaknya Isa bin Yusuf. Dari Abu Ishak As-Sabi'i. Ya, dan ini berarti dari kakeknya. Karena Isa bin Yusuf bin Abi Ishak As-Sabi'i. Berarti cucu dari mengambil hadis dari kakeknya. Anil Bara ibn Azib dari Al Bara ibn Azib. Kemudian uh, hadis dari Abu Rum, apa, Rumsah, Rumsah, Rimsah. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar, kal hadasana Abdurrahman ibn Mahdi, kal hadasana Ubaidillah ibn Iyad an abihi an abi Rimsah. Yeah. Muhammad bin Bashar yaitu Bundar. Yeah. Kal akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi, akhbarana Abdullah ibn Iyad Ibn Laqid As-Sadusi Sadukun eh, beliau perawi yang saduk dari ayahnya dari Abu Rimsah yang nama aslinya adalah Rifa'ah ini telah kita singgung di hadis yang lewat kemudian hadis selanjutnya dari Qailah binti Makhomah At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abad ibn Humaid kalau hadasana Hasan Affan ibn Muslim kalau hadasana Abdullah ibn Hasan al-Ambari an jaddataihi uh, eh, Duhaibah dan Ulaibah dari Qailah binti Makhomah. <coughs> ya, Abad ibn Humaid kalau akhbarana Affan ibn Muslim al-Bahili al-Basri dari akhbarana Abdullah ibn Hasan al-Ambari Abu Junaid at-Tamimi dari dua neneknya dari Qailah binti Makhomah. Ya Ulayyah uh, ya, tadi Ulaybah, Ulaybah nama aslinya adalah Harmalah ibn Abdullah ibn Iyas. Ya. Nah, kemudian Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas, Tirmidzi mengatakan hadasan Qutaibah ibn Sa'id Qala hadatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khustaim an Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas. Ya, maka dari Kutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Bishr ibn Fadl kemudian dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Tidak ada keterangan khususnya. Kemudian hadis selanjutnya ada hadis Samurah ibn Jundab At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar. Qala hadasana Abdurrahman ibn Mahdi, qala hadasana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit dari Maimun ibn Abi Syabib dari Samurah bin Jundub radallahu anhu. Ya, Muhammad ibn Bashar al-Bundar dari Abdurrahman ibn Mahdi dari Sufyan Qil ada yang mengatakan bahasanya Sufyan di sini Sufyan ibn Uyainah. Meskipun ada yang mengatakan bahasanya jika disebut Sufyan saja pada dasarnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dari Habib, Habib bacanya seperti Badi' Habib ibn Abi Thabit. Nama aslinya adalah Qais. Dari Maimun ibn Abi Syabib. Dari Samurah ibn Jundab. Samurah ibn Jundab kunyahnya adalah Abu Abdurrahman seorang sahabat yang mulia azimul amanah yang sangat amanah Kemudian hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani' qal hadasana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah qal hadasana Abi dari Mus'ab ibn Syaibah dari Safiyah binti Syaibah dari Aisyah radallahu anha Ya Ahmad ibn Mani' qal akhbarana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah al-Hamdani al-Kufi yang nama aslinya adalah Khalid. Kalau akhbarona abi dari ayahku yaitu Zakaria dari Mus'ab ibn Abi e, Syaibah ya, an Safiyah binti Syaibah dari ibunda Aisyah radhiallahu anha. Tidak ada keterangan khususnya. Kemudian hadis yang terakhir di bab pakaian At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Yusuf ibn Isa qal hadasana Waqi' qal hadasana Yunus ibn Abi Ishaq dari ayahnya Abu Ishaq As-Sabi'i dari Sya'bi dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah dari ayahnya Al-Mughirah bin Syu'bah dari ayahnya dari Sya'bi nama asli Sya'bi adalah Amir ibn Sarahbil Fakihun masyhurun min kibari tabi'in. Tabi'in besar, beliau dan besar dan tidaknya tabi'in itu banyak dan tidaknya sahabat yang ditemui. Subah ini ketemu dan mengambil hadis dari 500 sahabat. Urwah bin uh, <coughs> dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah as-Saqafi al-Kufi Sikoton ya, dari ayahnya Mughirah seorang sahabat yang terkenal yang beliau adalah di antara sahabat yang banyak berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah rumiyah, aifis safar. Ya, dan ini terkejadian saat safar. Kalau para ulama mengatakan karena dalika fi tabuk. Ini adalah Nabi memakai jubah rumiyah ini ketika perang tabuk. Ini jubah rumiyah. <coughs> Eh, dan demikian mayoritas riwayat mengatakan yang dipakai adalah jubah rumiyah. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Hajar, namun ada juga yang mengatakan jubah syamiyah. Nah, ada versi yang lain mengatakan itu jubah dari Syam. Namun ini tidak kontradiktif. Kenapa? Karena negeri Syam ketika itu adalah bagian dari Romawi. Kenapa disebut umiyah atau syamiyah? Dikau min amali ahlihi. Karena itu dibuat oleh orang Romawi atau orang Syam. Ay, au malabisihim. Atau itu adalah jubah khas gaya mereka. Ya, kemudian maka di uh, di sini sampaikan di Mawahib Muhammadiyah ada fawaid hadis, wafil hadis, anal asla fi thiyab atau hara. Rasanya hukum asal Ya, hukum asal dari pakaian adalah suci wa ingkanat min nasjil kufar. Meskipun itu ditenun dan dibuat diproduksi oleh orang kafir ya, Romawi ya, baik, uh, Romawi atau Syam dan Syam ketika itu Romawi adalah Nasrani. Meskipun ini buatan orang Nasrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak untuk memakainya. Padahal Nabi tahu kalau pakaian ini diimpor, julibat didatangkan dari Romawi. Nah, kemudian tentang uh, kita lanjutkan dengan sedikit tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hadis yang ada di bab yang kesembilan. <coughs> ya, hadis yang ke-71 dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan kami berada di dekat Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah memakai dua kain mumasyakani. Mumasyakani artinya memiliki banyak warna atau memiliki banyak garis. Ya, min katan dari katan, yaitu dari pohon rami. Fatamah khato, maka beliau membuang ingus. Fi ahadihima, di salah satu kainnya. Dia ada kotoran dari hidungnya dan beliau buang di situ. Setelah itu beliau mengatakan, bah bah Abu Hurairah buang ingus di kain rami katan. Lakat wa'aituni sungguh aku ingat Wa'aituni itu artinya aku ingat, aku melihat diriku. Ya, kalau terjemah kakunya Wa'aituni aku melihat diriku sendiri. Terjemah bebasnya aku ingat. Wa inilah akhiru sungguh aku tersungkur. Tersungkur jatuh di tempat di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah Aisyah. Marsyian alayya karena pingsan. Maka datanglah orang yang datang dan dia injakkan kakinya di leherku. Kenapa? Ya dia berpandangan bahasanya aku sinting. Wama bi jununun dan aku tidak sinting. Wama huwa ilal ju tidaklah aku pingsan kecuali gara-gara lapar. Hadis ini juga diriatkan oleh Al-Bukhari. Demikian juga diriatkan oleh At-Tirmidhi di jamiknya. Penjelasannya, dua kain mumasyakot artinya terdapat padanya banyak warna dan banyak garis. Ya, maka kemudian dia mengatakan bah, bah Abu Hurairah buang ingus di kain yang bagus. Akhirnya maka hal ini mengingatkan Abu Hurairah dengan keadaannya di masa silam. Lalu dia bandingkan dengan keadaannya sekarang. Rasanya Abu Hurairah di, pada satu hari istadabi alju sangat kelaparan. Dan dia tidak mendapatkan makanan yang bisa untuk memberikan asupan untuk badannya dan memenuhi kebutuhannya. Sampai-sampai akhoda mulailah dia ia talawa miring-miring di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lapar miring-miring tersebut kemudian artinya akhirnya yursha alai jatuh dalam keadaan pingsan. Miring-miring kemudian akhirnya jatuh pingsan. Fayudhanu man yarahu maka orang yang melihatnya yang melihat dia miring-miring mengira lima bi min jununin ini karena dia gila. Wa mahwa ila sidatul ju padahal tidak ada yang terjadi kecuali karena lapar yang akut. Allah jituhu yang dia jumpai itu dulu. Wa idahu al yaum dan tiba-tiba beliau hari ini dan ketika itu beliau jadi gubernur. Beliau jadi gubernur di zaman Umar. Gubernur jadi zaman Umar. Dulu orang yang pingsan karena kelaparan, sekarang sudah duduk di kursi mewah. Jadi gubernur, buang ingus ada di kain yang bagus. Ya, alai kata, alai kata dan memakai kain dari katan dari pohon ya, ya katan ya tamakhatu fihi dan uh, itu dipakai untuk buang ingus. Ya. Maka At-Tirmidzi membawakan asar ini untuk menjelaskan sedikit keadaan yang dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan datang Fitar Jama' Al-Qadimah di judul bab berikutnya penjelasan tambahan keadaan ini dan idahun dan penjelasan lebih lanjut untuk hal ini. Ada salah satu sahabat yang mengikatkan batu di perutnya karena kelaparan. Ada juga yang sampai memakan daun pepohonan min syiddatil ju' ya, karena demikian laparnya. Kemudian uh, Hadis yang kedua di bab ini hadis yang terakhir dari Malik bin Dinar beliau mengatakan ya, Rasulullah SAW tidak pernah kenyang karena makan roti sekalipun atau karena makan daging illa ala dufafin. Malik kemudian Malik bin Dinar kemudian mengatakan aku bertanya kepada salah satu orang Badui apa sih makna dufaf? Badui tersebut mengatakan yaitu makan rame-rame banyak orang. Ya, maka maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan roti murni roti kemudian sampai kenyang atau daging sendirian sampai kenyang ilah alat dofafin kecuali alat dofa yaitu rami-rami. Artinya dalam keadaan ini baru Nabi pernah kenyang makan roti atau daging. Tentang makna dofaf, Malik bin Dinar mengatakan kalau dia bertanya pada orang Badui dan dijawab, ayatana wala ma'annas makan dengan bersama banyak orang. Artinya ila ayakula ma'annas. Nabi tidak pernah kenyang dalam keadaan demikian kecuali ketika makan bersama banyak orang. saya tidak akan datang di bab yang tadi telah disinggung. Kutipan penulis dari gurunya Abdullah ibn Abi Abdurrahman beliau mengatakan Waqala ba'duhum sebagian ulama menjelaskan dofaf artinya adalah kasratul aidi banyaknya tangan. Ai illa idza kasrat al aidi ala ta'am sehingga Nabi tidaklah kenyang dengan roti atau daging kecuali ketika banyak tangan pada satu makanan. Dan banyaknya tangan pada makanan itu adalah bagian dari keberkahan makanan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang dikutip oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Jika terkumpul dalam satu makanan empat hal, maka sempurnalah keberkahannya. Yang pertama disebutkan nama Allah di awal makan kemudian memuji Allah di akhir makan, banyaknya tangan, kemudian makanan tersebut adalah makanan yang halal. Maka itulah makanan yang sempurna keberkahannya. Dan kita akhir dengan baca sanatnya. Ya, Tirmidhi rahimahullah taala mengatakan hadasana Qutaibah ibn Sa'id Kalau hadasana Hamad ibn Zaid dari Ayub dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah. dari Hamad ibn Zaid ibn Dirham bin Ismail. Dari Ayub, yaitu Ayub as sakhtiani Sakhtiani itu sinnya di fathah. Ya, berarti bukan sikh, namun sah. Ya, banyak yang nulis sikhtiani. Namun yang benar, bifatis sin. Sinnya di fathah, berarti sakhtiani. <clears throat> Nisbah ke sakhtian, Ayub iya, As-Sakhtiyani itu diambil dari kata-kata Sakhtiyan. Apa itu Sakhtiyan? Al-Julud as Kulit. Kulit yang bersih. Kenapa beliau disebut Sakhtiyani? Likaunia karena ya'maluha. Karena beliau kerja bikin kulit. Pengkrajin kulit. Atau yabi'uha. Beliau penjual kulit. Ini, maka beliau disebut Sakhtiyani karena jualan kulit atau jadi pengkerajin kulit dari Muhammad bin Sirin al-Basri, bekas budaknya Anas bin Malik. Dari aku berada di dekat Abu Hurairah. Fatama khata e, eh, artinya istangsara beliau istingsar mengeluarkan dari hidung maka keluarlah makhat wawa mayasul anfi itulah kotoran yang keluar dari hidung Dan bah, bah, bah, bah itu adalah kalimatun tuqalu inda ridha bisyai. Adalah kata-kata yang diucapkan ketika senang dengan sesuatu dan gembira dengan sesuatu. Wadzahir anal murad biha namun adzahir yang dimaksudkan dengan bah, bah adalah at-ta'ajub adalah keheranan. Wal istighab dan menganggap aneh. Ini kain bagus itu untuk tempat buang ingus. Eh, wajudalalah hadis ini, apa hubungan hadis ini dengan kehidupan Nabi? Maka ingat Abu Hurairah itu alusufa yang mereka ini sumber makannya adalah pemberian Nabi. Maka di sini di Mauhib Jaliyah lebih gamblang, wajudalalah hadis ini tentang sempitnya penghidupan Nabi adalah e, e, sempurnanya kedermawanan Nabi dan kasih sayang Nabi Yujibu mengharuskan kalau Nabi punya sesuatu, Nabi tidak mungkin membiarkan Abu Hurairah dalam keadaan kelaparan. Sampai dalam kondisi derajat jatuh pingsan karena sangat lapar. Lebih-lebih lagi, Abu Hurairah adalah ahlu sufah. Yang ahlu sufah ini statusnya adalah tamu dan tetangga Nabi. Dan Nabi sangat peduli dengan keadaan ahlu sufah semaksimal mungkin. Ya, sampai-sampai sampai -sampai Eh, kalau Nabi punya makanan, ya, Nabi akan berikan pada Alusufa. Sampai kemudian pingsan ini berarti Nabi tidak punya apa-apa. Berarti Nabi tidak punya apa-apa yang bisa diberikan pada ahlu sufa. Jika ada pasti ada yang dikirimkan ke ahlu sufa. Kemudian hadis yang kedua Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar ini adalah min jumlati tabi'in termasuk tabi'in sehingga di sini mursal. Karena rawinya yaitu Malik bin Dinar tidak menyampaikan siapa perantara dia dengan Nabi Maka di sana dikatakan uh, Tirmidzi mengatakan hadasana Qutaibah kalau hadasana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dabai dari Malik bin Dinar. Ad-Dabai atau Dubai matmumah dibaca doma eh, muahadah maftuhah pemuhmalah dubai <clears throat> nisbah kepada kabilah Bani Dobi'ah Dubai'ah seperti bacanya Juhaina <clears throat> dari Malik bin Dinar Asyami yeah. demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini Wassalamualaikum ala nabiyina wa ala alihi washabihi wasallam Wa ruda'ana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu